والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Qanafitin azakumullah Kita masuk pada pembahasan berikutnya dari etika persahabatan dan pertemanan Pada pembahasan yang sebelumnya dijelaskan oleh muallif rahimahullah bahwa di antara etika persahabatan dan pertemanan ialah jangan sering-sering menegur. Menegur, menasehati itu berkala. Ada kalanya kita menegur, ada kalanya kita tutup mata dari hal-hal yang tidak patut yang ada pada teman dan sahabat kita. Selalu menegur kurang baik, menunjukkan kita tidak sabar dalam persahabatan, menjatuhkan muruah kita dan orang yang ditegur pun akan sulit untuk menerima teguran. Tidak pernah sama sekali justru menunjukkan dia membenci saudaranya. Sehingga berkala sesuai dengan kondisi dan hajatnya. <clears throat> Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya Qala al-muallif rahimahullahu taala wa minha dan di antara etika persahabatan ialah terkul istighfafi bi ahadin minal khalqi jangan meremehkan siapapun dari hamba-hamba Allah ini istighfaf tindakan meremehkan tidak memuliakan tidak menghormati, tidak menghargai. Etika persahabatan jangan meremehkan siapapun. Dikarenakan masing-masing orang itu ada kelebihan, ada kekurangan. Dia pun juga begitu. Pada dirinya ada kelebihan, ada kekurangan. Terutama barakallahu fikum jangan meremehkan pihak-pihak tertentu. Yang mana mereka ini pihak-pihak yang justru kita dianjurkan untuk memuliakannya, menghormatinya. Kalau sampai meremehkan pertanda kitanya nggak beres. Akhlak kita ini nggak bagus. Efeknya negatif. Kata beliau wa ma'rifatu kulli wahidin minhum dan mengenali masing-masing orang dari hamba-hamba Allah ini dari masyarakat ini liyukrama ala qadrihi untuk dimuliakan sesuai dengan kadarnya. Jadi prinsip persahabatan kita itu adalah berupaya memuliakan orang, menghargai orang. Tergantung dengan kadarnya masing-masing. Orang tua dengan kadarnya berwalidain. Yang lebih tua usianya dari kita dengan cara menghormati mereka, memuliakan mereka, mengkhidmat mereka karena lebih sepuh para ulama dihormati, dimuliakan, ditaati ujangan-ujangannya dalam perkara ma'ruf. Para umara, para penguasa-penguasa kita ditaati, dipatuhi aturannya dalam perkara ma'ruf. Wah kata, kenali masing-masing orang itu bukan kamu remehkan, tapi kamu muliakan dengan kadarnya masing-masing. Jadilah sosok yang menghormati, memuliakan, mengorangkan orang. Jangan menjadi sosok yang suka meremehkan atau merendahkan orang lain. Yang suka memuliakan tanda akhlaknya bagus, dampaknya positif. Yang suka meremehkan tanda akhlaknya jelek, negatif nanti akan yang, yang dia dapatkan. Di sini belum menukil ucapan Ilmu Mubarak rahimahullah tentang tiga pihak yang tidak boleh kita remehkan. Kalau kalau meremehkan mereka akan hancur dunia agama kita. Kata Ma'alif Rahimahullah taala Qala Ilmu Mubarak rahimahullah berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullah Man istakhaffa bil ulama'i Zahabat akhiratuhu Barang siapa yang meremehkan para ulama Hilang akhiratnya Yakni dia akan menyimpang Tersesat Agamanya ini jelek Otomatis kalau agamanya rusak Agamanya menyimpang yang dia korbankan akhiratnya mendapatkan ancaman-ancaman keras sebelum kiamat nanti. Ini yang pertama, istighfaf bil ulama, meremehkan para ulama. Yang dimakan dengan ulama tentu ulama-ulama yang paham agama, paham syariat, ulama yang saleh yang bertakwa, yang di sunnah. Meremehkan mereka menghancurkan agama dan akhirat kita. Dalam pandangan prinsip Islam bukan lagi adab dan akhlak. Dalam pandangan prinsip Islam meremehkan ulama itu merupakan inhiraf, penyimpangan. Bukan lagi akhlak yang jelek, tapi penyimpangan. Sebab yang memiliki perangai seperti ini meremehkan para ulama itu orang-orang yang menyimpang. Barakallahu Orang-orang yang menyimpang. Dan hampir semua ashabul bid'ah wal ahwa, hampir semua ahlul bid'ah orang-orang yang radikal pemahamannya itu merendah, merendahkan para ulama. Contohnya ya cukup banyak istighfaf itu. Ya, termasuk istighfar ialah membuat umat lari dari ulamanya dengan julukan-julukan yang jelek. Nah, dikatakan oh, ini ulama tidak mengerti kondisi umat, tidak paham wakil, tidak paham kondisi umat. Oh, ini ulama ini hanya taunya masalah fikih saja, pembahasan haid dan nifas tidak memahami bagaimana kondisi umat ini. Wah ini ulama sigar, ulama kecil. Wah ini ulama penjilat penguasa. Wah bla bla bla bla. Tanfirun nasi anhum bil alqabi sayyi'ah membuat umat lari dari para ulamanya, membenci para ulamanya dengan menggelari ulama-ulama tadi dengan gelar yang jelek. Ini istighfaf. Itu penyimpangan. Itu pemahaman yang menyimpang, bukan lagi akhlak yang buruk. Istighfaf tidak mau lagi menghormati ulama. Tidak mau lagi memuliakan ulama. Dia lecehkan, dia direndahkan, dia jatuhkan. Menikam kehormatan para ulama, mencaci maki para ulama. Ini termasuk ciri-ciri ahli bid'ah. Alamatu ahli bid'ah al-waqi'atu fi al athar. Kata Abu Hatim Razi rahimahullah, di antara ciri-ciri ahli bid'ah ialah dia menikam, mencaci maki, dia mencela, merendahkan, menghinakan para ulama al athar. Maka penyimpangan yang dia dapatkan rusak agama dia, rusak pemahaman dia, radikal dia. Hmm, yang dia korbankan akhiratnya. Dikarenakan al-istighfaf bil ulama. Hati-hati. Man istaghaffa bil ulama dhahabat akhiratuhu. Barang siapa yang meremehkan para ulamanya, hilang akhiratnya. Penyimpangan. Kata beliau, "Wa man istakhaffa bil umara dhahabat dunyahu." Dan barang siapa yang meremehkan umaroknya, meremehkan para penguasanya, hilang dunianya. Yang ini hilang dua-duanya. Tapi juga nggak semata-mata nggak semata-mata penyimpangan atau kesesatan, hilang akhirat dan agamanya, juga hilang dunianya yang meremehkan para penguasa hilang dunianya. Mencaci maki penguasa, mencela penguasa, merendahkan penguasa, menghinakan penguasa yang muslim, membongkar aibnya, membicarakan penguasa di depan halayak ramai di media massa, apalagi sampai bertingkat mengkafirkan penguasa menghasung masyarakat untuk memberontak penguasa. Dalam pandangan prinsip Islam ini penyimpangan, bukan lagi akhlak yang buruk. Dikarenakan yang punya pemahaman seperti ini dari kalangan ahli bid'ah, dari kalangan kaum khawarij, kaum teroris, radikalis, jihadis, takfiris, yang punya paham-paham yang menyimpang dalam Islam. Mereka lah yang meremehkan para ulamanya, eh, para umaroknya, yang menghinakan para penguasa, yang merecehkan para penguasa. Orang yang menyimpang yang sesat. Sehingga yang pertama hilang akhiratnya. Dia mengorbankan agama, dicap sebagai khawarij, punya pemahaman khariji, khawarij, teroris radikalis, agamanya rusak. Juga belum menekankan bukan semata-mata agama yang rusak, dunianya juga akan rusak. Nah kalau penguasanya marah, kalau penguasanya walim merespon ceduk dia, diciduk, tangkap, penjarakan. Yang punya kuasa para penguasa, yang punya kekuatan power para penguasa. Anda mencela penguasa, Anda menghinakan penguasa, Anda menjatuhkan kehormatan para penguasa, ciduk selesai, bubar. Masukkan penjara, kurung, hilang sudah urusannya. Penguasa bisa dengan powernya, kekuatannya, kekuasaannya bisa membuat dia hancur dunianya. Dia punya usaha blacklist, blokir, tepar, kelengar dia. dia. punya apa-apa. Yang punya kuasa mereka, yang punya kekuatan itu mereka. Ketika Anda meremehkan para penguasa Anda dan mereka merespon itu, membalas Anda, wasalam. Maka Anda akan menderita, duniawiyah Anda akan menderita. Di saat yang sama agama Anda jadi korban. Sudah radikal, sudah punya paham terorisme, radikalisme, jihadisme, takfirisme yang dikecam oleh para ulama, rusak dunia agamanya, hancur pula dunia wiyah Menderita dunia akhirat. Kenapa? Meremehkan para penguasa. Makanya yang dianjurkan dalam agama kita bukan lagi bahwa akhlak ya, prinsip ini. Perkara prinsip jadi anjurkan untuk menghormati para ulama kita, memuliakan para ulama kita, meminta ujangan, arahan, bimbingan dari para ulama kita, mengambil fatwa-fatwa ulama kita, belajar dari mereka, terbimbing dengan bimbingan mereka dalam perkara yang ma'ruf. Juga berkewajiban menjadi warga negara yang taat yang patuh. Mentaati penguasa kita dalam perkara yang baik, bukan perkara yang mungkar dan dilarang keras mencela mereka diharamkan dalam Islam membongkar aib penguasa di depan halayak ramai tidak boleh yang diizinkan menasihati mereka sembunyi-sembunyi yang punya akses masuk kepada penguasa silakan masuk ke sana empat mata sembunyi-sembunyi atau bersama dengan tokoh-tokoh bangsa berjumpa langsung dengan penguasanya di majelis yang terhormat sampaikan eh, wejangan kepada para penguasa, nasihati, arahkan, bimbingan di forum khusus. Diterima alhamdulillah tidak ya sudah. Enggak diterima telah menunaikan kewajiban dia para politik. Terus ketika di mendapati sosok penguasa-penguasa yang dianggap walim, dianggap fasik, menghadapi penguasa yang dianggap kurang tepat, yang banyak kekurangannya, dihadapi dengan cara istighfar Jangan cara meremehkan mereka, mencela mereka, menjadi makin mereka. Itu kerusakan akidah, kerusakan prinsip dan siap-siap saja dunia duniawiyah Anda akan binasa. Jangan menyengsarakan diri sendiri dengan cara ini. Belum mengatakan barang siapa yang meremehkan ulamanya hilang akhiratnya. Barang siapa yang meremehkan penguasanya hilang dunia duniawiyah dia plus hilang pula agama dan akhiratnya dia. Yang ketiga kata beliau wa man istakhaffa bil ikhwan dhahabat muru'atuh. Ini pembahasan kita sekarang ini. Dan barang siapa yang meremehkan ikhwah-ikhwahnya, meremehkan temannya, meremehkan persahabat teman sahabatnya, meremehkan saudara dia, sesama kaum muslimin hilang harga dirinya jatuh wibawa dia meremehkan teman sendiri diremehkan dihinakan dilecehkan dibully dicela caci maki bongkar aibnya ini kerusakan akhlak jelas akhlaknya buruk dan jelek tapi ingat dampak negatifnya adalah muruah dia hancur wibawa dia hilang ini disebut dengan sanksi sosial langsung teman-teman yang lain langsung merespon dia tidak bakal mau bersahabat dengan dia lagi tidak bakal mau berteman dengan dia lagi kenapa Lisanya pedas lambinya turah nah, mulutnya tajam. Kalau sama batir dewek, sama teman sendiri, sukanya melecehkan, sukanya merendahkan, sukanya menghinakan. Yang hancur kamunya, wibawa kamu hancur, harga diri kamu hancur, akan direndahkan sama semua sahabat-sahabat yang ada, ditinggalkan sama mereka, nggak lagi dihormati, nggak lagi dimuliakan, meskipun anda tua usianya, meskipun anda kaya orangnya, meskipun anda katanya ilmunya banyak, meskipun anda terhormat di tengah masyarakat anda, tokoh masyarakat, tapi dalam pandangan teman-teman, dalam pandangan para sahabat, pandangan para ikhwah anda hancur. Hancur wibawa Anda, hancur nama baik Anda, hancur harga diri Anda. Dikatakan sakatat fi ayunihim, Sakata fi ayunihim. Engkau jatuh di mata mereka. Jangan salahkan siapapun ketika mereka kamu menjauh. Ya salah kamu sendiri. Jangan salahkan siapapun ketika mereka tidak mau lagi berkomunikasi, tidak mau lagi bersinergi, tidak mau lagi bertahun, tidak mau lagi berkoordinasi, tidak mau lagi ziarah, tidak mau lagi tegur sapa, tidak mau lagi mendekat, mereka menjauh, membiarkan anda, tidak menggubris anda. Jangan salahkan siapa-siapa, salah anda sendiri. Dikarenakan anda istighfaf bil ikhwan, meremehkan semua orang. Dan contohnya banyak. Langsung mencela jelas. Nah, istighfar. Melecehkan jelas. Membongkar aib jelas. Atau mengatakan <laughs> Fulan nggak level. Ye, orang level. nggak levelnya saya dia. Apalagi para ikhwah yang dia remehkan itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, Ma'ruf dengan kesolehannya, ketakwaannya Orang baik ini Diremehkan, dilecehkan, dihinakan, dibongkar aibnya Hancur harga diri kamu Apalagi ikhwah yang dia remehkan lebih tinggi lagi martabatnya Seorang tulabul ilmi, para pencari ilmu Seorang da'i, seorang ustadz seorang seorang pengampu dakwah apalagi lebih tua lagi usianya, tokoh masyarakat dan segala macamnya, dia remehkan istighfar bihim. Maka yang hancur bukan mereka, yang hancur Anda sendiri. Anda menghinakan diri sendiri, Anda menghancurkan diri sendiri, Anda membinasakan kewibawaan Anda, harga diri Anda, nama baik Anda dan akan terbalik akan terbalik ya kan kondisinya semua para ikhwah, semua teman semua para sahabat, bahkan semua kaum muslimin akan tahu siapa Anda. Anda ini orang yang sayyi, jelek, jahat, buruk. Anda orang yang toleh, bukan orang yang soleh. Orang akan tahu bagaimana akhlak Anda, bagaimana adab Anda, bagaimana etika Anda. Dicap sebagai rojulun sayyi. Teman-teman kamu normal-normal aja mereka orang baik-baik. Anda mau apa-apain juga nggak bakal ngefek, nggak bakal berpengaruh dikarenakan engkau yang istighfar yang meremehkan. Jangankan para ikhwah dan para sahabat, hatta awamun nas, orang-orang sekitar kita, masyarakat kita akan mudah menilai Anda orang jelek, Anda orang buruk, Anda orang jahat karena Anda meremehkan para ikhwah. Barakalafikum Dan bisa jadi juga nanti bukan semata-mata hilang muruahnya, bukan semata-mata hilang harga dirinya, tapi hilang pula dunianya. Ya kan namanya bersahabat, berteman kan nggak semata-mata relasi persahabatan. Apalagi di zaman sekarang ini persahabatan itu kan dimanfaatkan untuk relasi bisnis. Kan gitu ya, relasi usaha. Engkau jual sesuatu, orang pertama yang kamu tawari ya teman-teman kamu. Ah, atau punya grup pertemanan, Serinya ke sana. Ya Allah ke, anda barang anyar. Anda meremehkan teman-teman anda yang apakah bakal digubris. Mungkin yang dikeluarkan dari grup. Ini orang jelek ya. Terus keluar. Pangsa pasar anda berkurang bukan semata-mata hilang muruah Anda, mungkin juga hilang duniawiya Anda. Bahkan kalau sampai buat tingkat yang saya sampaikan tadi, para ikhwah ikhwa yang kamu remehkan itu bukan sebarang ikhwah, orang soleh, orang bertakwa, tulabul ilmi, para pencari ilmu, doa Allah, para dai yang menyebarkan ilmu, menyebarkan sunnah, kamu remehkan, kamu hinakan. Itu penyimpangan manhaj. Hati-hati bukan lagi pembahasan salah eh, apa bukan pembahasan akhlak adab, pembahasan prinsip agama. Yang pertama hancur muruah Anda, mungkin hancur duniawiah Anda, mungkin hancur pula akhirat Anda. Tiga pihak ini jangan kamu remehkan sama sekali. Jangan pernah meremehkan para ulama. Jangan pernah meremehkan para umara. Jangan pernah meremehkan para ikhwah. Yang dianjurkan adalah ikramuhum. Muliakan mereka, hormati mereka, hargai mereka, orangkan mereka dengan kadarnya masing-masing. Para ulama karena keulamaannya, para umara karena sebagai seorang penguasa, para ikhwah dikarenakan persahabatan kita dengan mereka. Tayyib, berlatihlah untuk menjadi sosok yang memuliakan, yang menghargai, yang menghormati, bukan meremehkan dan menjatuhkan barakallahu itu. Hada wadih. Satu lagi. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa minha dan di antara etika persahabatan adalah Allah taqta'a Sadiqan ba'da musadaqatihi Kamu jangan memutus hubungan dengan seorang teman Setelah musadaqah dengan dia Setelah terjalin persahabatan bagus dengan dia Jangan kamu putus Wala taruddahu ba'da qabul Jangan kamu tolak teman kamu setelah kamu terima dia sebagai sahabatmu, sebagai teman kamu. Jangan. Ini mungkin lanjutan dari pembahasan sebelumnya yang pernah kita bahas sebelumnya Iyalah kita dituntut untuk langgeng dalam persahabatan. Mudawamah, mulazamah, langgeng dalam persahabatan jangan bosan. Cuma yang sebelumnya pembahasan jangan bosan dalam persahabatan. Yang ini jangan diputus. Jangan diputus. Jangan memutus persahabatan, jangan memutus persaudaraan, jangan memutus pertemanan. Setelah kamu berjuang untuk merajutnya, kamu bina luar biasa. Jangan. Dikecualikan dikecualikan memang harus putus secara syariat. Ya wassalam. Kapan dikatakan harus putus dengan sahabat? Ketika dia sudah beda agama. Sudah pindah agama. Maka putus persahabatan terkait dengan keagamaan. Barakallahu Muslim, muslim. Non muslim, non muslim. Atau sahabat ini jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan, kebid'ahan-kebid'ahan dan berbagai macam kesesatan. Jadi orang sesat, jadi orang yang menyimpang. Sahibu hawa, sahibul bid'ah, munharif, bal, hizbi. Yang ini, masalah mah selamat tinggal wahai sahabatku. Karena orang seperti ini harus kamu tinggalkan, kamu jauhi, kamu hajar, kamu boikot dalam pandangan syariat. Meskipun dulu teman akrab, ya sekarang harus berpisah karena Allah Jalla wa'ala. Putusnya karena Allah. Karena beda akidah, beda manhaj, beda prinsip. Tapi yang jelas putusnya bukan karena muamalah jelek, bukan akhlak yang jelek. Itu yang paling inti. Selain mereka dia bukan orang kafir, bukan sebagai ahli bid'ah, bukan orang fasik, ahli maksiat yang jahat. Selain mereka, jangan pernah memutus persahabatan. Jangan pernah memutus pertemanan. Jangan pernah memutus persaudaraan. Justru disambung, dijaga, dirawat baik-baik. <clears throat> Barakallahu fikum e, di antara sabab memutus persaudaraan sangat banyak sekali. Sabab putus pertemanan sangat banyak sekali. Simpelnya mengerjakan segala sesuatu atau mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat mereka marah, yang membuat putus persahabatan. Jangan kerjakan itu. Barakallahu Belum apa sebuah syair La tamdahanna mra'an hatta tujarribahu Wa la tazummannahu min ghairi tajribi Sungguh-sungguh kamu jangan menyanjung Jangan menyanjung-nyanjung seseorang Sampai engkau mujarab dengan dia Engkau kenali betul siapa dia Layak kamu puji Wala tazummannahu min ghairi tajribi Sungguh-sungguh jangan mencela dia dengan tanpa mujarab Jangan pula mencela orang dengan tanpa mengenali kondisi dia Intinya semuanya perlu tajrubah, pengalaman Perlu pendalaman Perlu pendalaman baru kamu bisa memuji dia atau mencela dia. Engkau puji orang karena kebaikannya, engkau mencela orang karena keburukannya. Jangan serampangan memuji, jangan serampangan mencela. Dengan tempat tajrubah. Kata beliau fa inna hamdaka man tabluhu sarafun. Sebab engkau memuji, menyanjung-nyanjung orang yang belum kamu tes, belum kamu uji keadaan dia, belum kamu balak dia, belum kamu ikhtibar dia, itu sarafun, tindakan melampaui batas. Tercela karena pujian kamu gak berdasar. Engkau melampaui batas dan menguji orang. Kamu belum tahu siapa dia, belum kamu uji bagaimana dia, langsung kamu puji, kamu sanjung. Saraf melampaui batas. Wa inna dhammaka ba'dal hamdi takzibu dan sungguh engkau mencela saudara kamu setelah sebelumnya kamu sanjung dia, kamu puji dia, takdibu Itu kedustaan. Sebelumnya Masya Allah Kau mengatakan ini Ahtoyib Sahabat yang baik Teman yang bagus Ini Masya Allah orangnya begini begini begini Kamu sanjung Tiba-tiba kamu celah dia Ini kedip tindakan dusta, tindakan pendustaan sangat jelek. Dan itu yang menyebabkan putusnya persahabatan. Dikatakan bab sanjungan atau pujian atau celaan. Sehingga eh, ringkasnya adalah jangan memutus persahabatan setelah engkau bina di antara Sabab putusnya engkau mencaci maki dia, engkau mencela dia, engkau menghinakan dia, engkau bongkar aibnya, engkau gunjing dia, engkau fitnah dia. Padahal sebelumnya engkau memuji dan menyanjungnya. Ada gadib, soal huluk, kedustaan, ahlak yang buruk dan sabab putus persahabatan. Jangan itu. Jangan pula barakallahu fikum melampaui batas dan memuji dia. Itu juga tindakan israfun wa saraf, melampaui batas. Juga ujungnya nanti putus persahabatan. Lahada walahada, singa tengah-tengah. Apalagi berkaitan dengan pembahasan masalah keimanan dan kufuran. Selagi dia mukmin, dia saleh, jaga, rawat ukhuwah dengan dia. Tapi kalau sudah kufur, sudah syirik, sudah bid'ah, sudah penyimpangan, maka ma'asalamah. Qala Hamdun Al-Qasar berkata Hamdun Al-Qasar rahimahullah beliau mengatakan Iqbalu ikhwanakum bil iman waruduhum bil kufur. Terima ikhwah kamu dengan keimanan. Selagi dia mukmin terima. Tolak mereka dan kufuran. Kalau sudah kafir musyrik lepas agar selagi dia mukmin selagi dia di atas sunnah selagi dia saleh bertakwa selagi dia bagus akhlaknya terima sebagai teman kamu bersahabat dengan mereka berteman dengan mereka wahakal karena keimanan tolak mereka dengan kekufuran kuda kafir musyrik mubtadi hizbi munharif bal fasik fajir zalim sahul maksiat tinggalkan masalah sehingga merajut, kumpul, putus, pisah semuanya karena Allah Jalla wa Ala barakallahu fikum. Kata beliau, "Iqbalu ikhwanakum bil iman warudduhum bil kufur." Kamu terima ikhwah kalian dengan keimanan, tolak dengan kekufuran. Fa inna Allah Subhanahu wa taala awqa'a ma baina hadaini fi masyiatih. Sebab Allah Jalla wa Ala meletakkan Antara dua tadi pada masyiahnya. Antara iman dan kufur tengah-tengahnya itu tergantung kehendak Allah Jalla wa'ala. Yang tengah-tengahnya itu tindakan dosa, kemungkaran, kemaksiatan itu tengah-tengahnya. Ini tergantung kehendak Allah Jalla wa'ala. Wa qala mengatakan dalam firman-Nya innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Jalla wa tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni yang selain itu bagi yang dikehendaki. Jadi kalau pembahasannya syirik kufur wasalam. Juga buat kamu tambahkan kalau babnya bid'ah, penyimpangan, kesesatan wasalam. Atau ma'ruf masyhur dengan syar, kejahatan, kefasikan, kefajiran, fasik, fajir, zalim wasalam. Selain itu terkait dengan akhlakia, adabia, kurang patut, ah, kurang pas, kurang etis, yang ini bersabarlah. Jangan kamu putus pertemanan kamu dikarenakan ini semuanya. Barakallahu Apalagi masih mukmin, masih uh, di atas sunnah, masih bagus akidahnya, manhajiahnya, apalagi orang yang saleh, bertakwa, jangan diputus sama sekali. Dijaga, dirawat. Yang selain itu yang terkait dengan uh, eh, ada adabiah bukan kufur, bukan syirik, bukan bid'ah, maka bersabarlah merawat, meramut ukhuwah dengan mereka, berteman dengan mereka. Barakallahu fikum. Indah selesai pembahasan ini dan pembahasan berikutnya juga masih sama dengan sebelumnya tentang masalah jangan menyia-nyiakan persahabatan Anda dikarenakan mendapatkan sosok seorang sahabat sulit apalagi mendapatkan sosok seorang akh saudara kan sulit ya maka dijaga jangan menjadi orang yang suka membuang menendang menyanyiakan orang lain sudah nyarinya sulit dapat kamu sia-siakan itu kebodohan kita akan dibahas insyaallah pada perjumpaan berikutnya tentang tema ini insyaallah taala.